saya ingin menanyakan di kampung-kampung saya tuh seorang kiai tapi menerima zakat Bu ya. Itu gimana hukumnya Bu ya? Sedangkan kiai itu dalam urusan materi menengah ke atas. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Zakat bukan untuk anak yatim, zakat bukan untuk ustadz. Ada orang mengatakan zakat anak yatim. Oh enggak. Siapa mengatakan satu anak yatim? Anak yatim kaya raya, miliarder. Bapaknya bos besar mati, yatim. Enggak boleh nerima zakat. Orang sering fah salah faham. Jadi mentang-mentang anak yatim enggak boleh zakat. Oh, Ustaz, Ustaz kalau fakir ya berhak nerima zakat. Kalau Ustaz kaya, dari mana Ustaz kaya nerima zakat? Oh, Ustaz kaya tidak boleh nerima zakat, haram zakat baginya. Ustaz kaya cukup punya penghasilan, kalau ustaz kaya, ada ustaz yang dia tidak punya kerjaan apa-apa. Kerjaannya hanya ngajar-ngajar saja. Biarpun mungkin kelihatannya punya motor, tapi kalau dia tidak tidak bisa tidak punya penghasilan, maka kalau tidak punya penghasilan dia fakir. Dan seseorang tahu tentang dirinya sendiri. Anda para ustaz kalau Anda cukup ya katakan cukup, tidak perlu nerima zakat. Jadi Seorang ustadz boleh nerima zakat karena fakir, bukan karena fakir, karena punya utang, atau karena dia perjalanan, dan bukan visabilillah seorang ustadz dalam hal ini. Jangan diperlebar lagi visabilillah. Habis nanti visabilillah kalau diperlebar. Semua orang ngaku visabilillah. Orang naik haji visabilillah. Orang kerja cari duit visabilillah. Ini sabilillah, sabilillah, sabilillah. Sabilillah itu adalah orang perang jihad di jalan Allah yang gratis nggak digaji. Anda tentara di Indonesia jihad nggak boleh dapat gaji karena ada karena apa? Anda tentara digaji oleh negara kecuali anda suka rela untuk berjuang melawan musuh-musuh Allah anda suka rela tidak digaji maka anda berhak menerima zakat jadi zakat bukan untuk kiai zakat bukan untuk ustadz tapi kalau ustadznya fakir dia lebih berhak karena apa dialah yang mengajari umat Nabi Muhammad SAW tapi karena kefakirannya atau karena dia punya utang ya atau karena dia ber, uh, keputus uh, eh, ibu Sabil di sebuah perjalanan dompetnya hilang maka dia berhak menerima zakat tapi ada aturannya hanya untuk tiket sampai rumahnya saja nggak boleh banyak-banyak bahkan orang kaya pun boleh berhak mendapatkan zakat kalau ternyata dia putus di tengah jalan misalnya ada orang kaya raya di perjalanan duitnya hilang jatuh maka untuk melanjutkan perjalanannya dia nggak punya duit maka boleh diambilkan dari duit zakat sekedar untuk mengantarkan dia sampai ke rumahnya cuman biasanya kalau orang kaya nggak akan mau mengambil biasanya pinjem nanti diganti begitu jadi awas jadi kalau anda memberikan kepada ustadz yang butuh dan dia fakir maka sangat tepat dan pahalanya double itu nanti pahala bekti kepada guru juga kalau memang itu ustadznya tidak tidak mampu ini memang di masyarakat dan ini sudah pernah kami hadirkan bertahun-tahun bertahun-tahun masalah zakat jangan diberikan kepada jangan untuk bangun masjid jangan untuk bangun pondok dan seterusnya zakat itu adalah lebih dahulukan innamal lil fuqara fakir miskin dulu kalau Anda masih bersikeras dengan kemauan anda untuk bagikan zakat kepada masjid dan sebagainya ayo pergi ke rumah sakit hari ini banyak orang di rumah sakit nggak bisa bayar mungkin yang mendapatkan bantuan hanya orang yang sakit saja tapi yang nemeni dia harus tinggalkan pekerjaannya yuk dia orang fakir juga apakah kita tega mengambil harta mereka hanya untuk bangun pondok pesantren coba kita perlu bicara dengan hati nurani itu di rumah sakit rumah sakit yang katanya rumah sakit murah itu yang yang rumah sakit yang yang yang fasilitasnya kurang kalau fasilitas yang mahal kan karuan langsung nggak boleh masuk begitu misalnya tapi yang pas-pasan itu lihat dia nangis mau beri obat saja nangis berapa banyak orang kita temukan mau beli menebus resepnya maju mundur maju mundur karena duitnya pas-pasan kemudian dia dia sakit yang nunggu dua orang meninggalkan pekerjaannya semuanya apakah kita masih ingin merubah visabilillah yang para ulama mengatakan visabilillah hanya orang berjihad di jalan Allah akan kita perlebar untuk pondok pesantren untuk ustadz-ustadz Ustadz mestinya harus Ustadz yang lebih mengerti tentang masalah yang ini. Umat ini. Kita bermasalah di Indonesia ini adalah kefakiran lihat. Fakir. Orang fakir tuh lihat. Jangan dolim kepada orang fakir. Dolim kepada orang kaya saja nggak boleh. Apalagi orang fakir. Sakit lagi dia. Orang fakir sakit kita lelemi duit yang kita. Takutlah kepada Allah, hai ya orang suka bagi zakat yang salah. Takutlah kepada Allah anda sekarang lagi cukup. Coba kalau giliran Anda fakir, apakah Anda rela kalau duit Anda untuk bangun pondok? Coba kalau Anda fakir, nyungsep, sakit, anak Anda sakit, kemudian duit zakat Anda yang semestinya Anda terima, tatanya digunakan untuk bangun masjid. Kami buat satu buku pernah kita ya, kami dipanggil dari MUI dan juga Amil Zakat waktu itu. Kami tidak akan menghadirkan pendapat saya. Saya tidak punya pendapat, tapi saya hadirkan pendapat yang empat madhab biarpun yang lain mendatangkan pendapatnya orang akhir zaman saya hanya berurusan dengan ulama empat madhab karena ini urusan manusia kalau urusan masalah ibadah mungkin saya akan mengambil pendapat lemah karena ibadah ini adalah musamahah dipermudah urusan ibadah tapi hukukun nas haknya manusia ambil pendapat yang kuat hati-hati jangan main-main dengan orang fakir dan orang yang miskin banyak orang sudah miskin fakir sakit punya utang lagi waduh double lagi sudah begitu akan enak-enak untuk bangun pondok pesantren mohon maaf ini bicara dengan hati Allah maha pengampun mungkin anda termasuk salah satu ustadz yang suka nerima zakat pada masa lalu itu kan masa lalu itu kan fatwa yang anda dengar dari sebagian orang dari dulu dan Allah maha pengampun tinggal tobat saja kenapa sih kok masih kita mempertahankan hawa nafsu kita ada apa kita Ramadan setelah lagi Ramadan jadi orang seorang ustadz berhak nerima zakat kalau dia fakir atau dia punya utang utang bukan utang buatan ya utang beneran ya utang-utang main-main biar dapat zakat Allah maha tahu hati seseorang